Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah Asyadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini hari ke-8 di bulan Ramadan tahun 1439 Hijriah ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di kajian sore menjelang berbuka di Masjid Al-Muhtadin Kecamatan Patrang yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullahu jami'an, kajian sore hari ini masih terkait dengan ahwalus salaf fi syahri Ramadan. Kondisi salaf para pendahulu kita dari kalangan orang-orang soleh ketika di bulan Ramadan bagaimana ibadah dan kesungguhan mereka mengoptimalkan bulan Ramadan agar mereka bisa mendapatkan keberkahan dan kemuliaan Ramadan yang mana Ramadan tersebut bisa jadi tidak terulang di berbagai kesempatan. Pada pembahasan kita ini akan terbagi menjadi empat pertemuan ke depan. Pertemuan yang pertama yaitu sore hari ini, adapun yang kemarin adalah mukaddimah adalah tentang ahwalus salafi ma'al Qur'an. Kebiasaan salaf kita di bulan Ramadan dengan Al-Qur'an, bagaimana ibadah mereka terkait dengan Al-Qur'an. Kemudian pada pertemuan yang akan datang insyaallah kita akan membahas ahwalus salaf ma'al qiyam. Kondisi salaf ditinjau dari kiam Ramadannya mereka, kiamul lailnya mereka. Kemudian pada pembahasan yang ketiga insyaallah ahwalus salaf ma'al judi wal ihsan. Kondisi salaf terkait sikap atau karakter dermawan dan baiknya mereka terhadap orang lain. Dan pertemuan yang keempat nanti insyaallah sebagai penutup adalah ahwalus salaf ma'al ashril awakhir kondisi salaf saleh di sepuluh hari terakhir di bulan Ramadan. <clears throat> Yang pertama, kondisi salaf kita di bulan Ramadan terkait dengan Al-Qur'anul Karim akan kita baca melalui hadis dan juga azhar dari para ulama yang insyaallah akan kita dengarkan bersama. Nah, sebelum kita memasuki pembahasan tersebut bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, tepatnya di dalam surat Al-Baqarah, "Syahrul Ramadhan Alladhi unzila fihi Al-Qur'an hudal linnas wa minal huda wal furqan." Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam ayat tersebut sekaligus sebagai bentuk pujian terhadap bulan Ramadan dan keistimewaan bulan Ramadan dibandingkan bulan-bulan yang lain. Allah nyatakan syahrul Ramadan, bulan Ramadan unzila fihil Quran. Allah turunkan pada bulan Ramadan Al-Quran sebagai petunjuk dan juga penjelas bagi umat manusia. Ketika menafsirkan ayat ini, Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala menyatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memuji bulan Ramadan dan memberikan keistimewaan pada bulan tersebut karena Allah subhanahu wa ta'ala memilih Ramadan sebagai waktu diturunkannya Al-Quran di bulan tersebut. Makanya sering kita dengarkan Bagaimana eh, Ramadan itu sering diistilahkan dengan syahrul Quran, bulan Al-Quran. Sehingga para salaf kita termasuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam merupakan orang-orang yang mereka betul-betul memberikan perhatian yang luar biasa terhadap Al-Qur'an. Baik dari sisi kiroahnya, membaca Al-Qur'an, kemudian mempelajari tafsirnya, maknanya, dan juga sisi-sisi yang lainnya dalam mempelajari Al-Quran. Nah, dijelaskan pula bahwa bulan Ramadan juga merupakan waktu diturunkannya kitab-kitab suci selain Al-Quran sebelum kita, sebelum umat ini. al Ahmad rahimahullahu taala beliau menyebutkan sebuah hadis yang menyatakan bahwa unzilat suhufu Ibrahim awwala lailatin min Ramadan. Suhuf Ibrahim lembaran-lembaran kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim itu turun di awal bulan Ramadan. Wa unzilatit Taurat. Demikian pula kitab Taurat diturunkan pada 6 hari ke-6 bulan Ramadan. Wa unzilatil Injil, demikian pula Injil. Injil, kitab Injil diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam di tanggal 13 bulan Ramadan. Wa anzalallahu subhanahu wa ta'ala al-Qur'ana li arba'in wa ishrina khallat min Ramadan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran pada hari yang ke-24 di bulan Ramadhan. Nah, syahid dari hadis tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab suci kepada para nabi mulai dari kitab Suhuf Ibrahim kemudian kitab Taurat diturunkan kepada nabi siapa? Nabi Musa kemudian Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam dan juga Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam semuanya di bulan Ramadan. Oleh karena itu, tadi Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memuji bulan Ramadan karena Allah memilih bulan tersebut sebagai waktu diturunkannya kitab-kitab suci terkhusus Al-Qur'anul Karim kitab yang dijadikan sebagai pedoman kaum muslimin dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Membaca Al-Qur'an merupakan amalan yang sangat mulia. Membaca Al-Qur'an merupakan amalan yang sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan manfaatnya akan dirasakan oleh pemiliknya nanti di hari akhirat di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah Ar-Rasul alaihi salatu wassalam memerintahkan umatnya untuk membaca Al-Quran Baik di luar Ramadan maupun di bulan Ramadan Kata beliau sallallahu alaihi wasallam ini sekaligus sebagai motivasi dan perintah kepada kita semuanya Beliau menyatakan Iqra'ul Quran Bacalah Al-Quran Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Perintah dari Rasul alaihi salatu wasalam, bacalah Al-Qur'an. Diperintahkan kepada kita semuanya untuk membaca Al-Qur'an. Fa innahu karena sesungguhnya Al-Qur'an itu ya'ti yaumal qiyamah akan datang pada hari kiamat syafi'an sebagai pemberi syafaat li ashabihi bagi sahibul Qur'an orang-orang yang dahulu ketika di dunia membaca Al-Quran, berusaha untuk memahaminya dan juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang tidak ingin mendapatkan syafaat? Siapa yang tidak ingin mendapatkan pertolongan di hari akhirat nanti? Yang mana pada hari kiamat atau hari akhirat tidak ada lagi yang bisa memberikan pertolongan kecuali Allah Subhanahu wa taala dengan sebab amalan-amalan salah yang dia kerjakan. Nah, di antara salah satu pintu yang bisa memberikan pertolongan atau syafaat bagi kaum muslimin atau umat ini adalah Al-Qur'anul Karim. Bagaimana caranya? Dengan cara membacanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah terlebih di bulan Ramadan para salaf kita rahimahumullah mereka adalah orang-orang yang sangat serius, sangat bersungguh-sungguh memanfaatkan bulan Ramadan untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Maka pembahasan kita yang akan kita baca pada sore hari ini adalah Nam ahwalus salafi ma'al Qur'an. Kondisi salaf kita di bulan Ramadan terkait dengan Al-Qur'anul Karim. Sebelum kita lanjutkan bahwa membaca Al-Qur'an yang akan bisa mendatangkan manfaat atau syafaat adalah manakala bacaan Al-Quran tersebut diniatkan ikhlas untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam rangka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Agar dia mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan untuk mengharapkan pujian atau dalam rangka untuk berbagus-bagusan. Nah, ria dan seterusnya tidak. Tetapi dalam rangka untuk Allah subhanahu wa ta'ala lillah oleh karena itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan yaqra'ul Qur'ana salah satu atau salah satu asnafin. Ada tiga kelompok, tiga macam orang yang membaca Al-Qur'an itu. Sinfun lillah. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang membaca Al-Qur'an karena Allah Subhanahu wa taala. Memang karena tujuannya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini kelompok yang pertama. Wasinfun lil jidal. Ada pula kelompok orang-orang yang membaca Al-Qur'an tapi dalam rangka untuk al-jidal, untuk berdebat, untuk berdebat. Nah, ini yang kedua ini merupakan tujuan yang tidak terpuji. Wasinfun lid dunya kata Ali bin Abi Thalib. Dan yang ketiga, kelompok yang ketiga adalah kelompok orang yang membaca Al-Quran dalam rangka untuk mendapatkan dunia. Maka inilah kondisi orang-orang yang membaca Al-Quran. Ada tiga jenis. Ada yang karena lillah, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, karena tujuan berdebat. Dan yang ketiga, karena ingin mendapatkan dunia. Maka ini sekaligus sebagai koreksi bagi kita semuanya. Mana di antara tiga kelompok ini kita dalam baca Al-Quran Apakah karena Allah Ataukah untuk berdebat Ataukah untuk mendapatkan dunia Yang jelas yang akan diterima Dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Adalah kelompok yang pertama Orang-orang yang membaca Al-Quran Dengan tujuan ikhlas Lillahi subhanahu wa ta'ala Kita baca 6 hadisnya An ibni Abbasin radhiyallahu taala anhuma qala Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma sepupu Nabi putra dari sahabat Abbas bin Abdul Muttalib beliau menceritakan bagaimana sifat Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam bahwa adalah Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam ajwa nas manusia yang paling dermawan manusia yang paling suka memberi, bersodakoh untuk orang yang lainnya. Nah. Wa kana ajwad ma yakun fi Ramadan. Dan kondisi Rasul di bulan Ramadan ini lebih dermawan lagi. Fi Ramadan, di bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril. Ketika Jibril menemui Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kita pernah dengar bagaimana Rasulullah pernah ditemui oleh seorang Arab Badui meminta kepada Rasul harta. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan harta sebanyak satu lembah isinya kambing semuanya. Maka orang Badui tersebut kembali ke kaumnya. Dia adalah pemimpin dari kabilah tersebut mengatakan, "Wahai kaumku, saya datang dari orang yang memberi sebuah pemberian yang mana orang tersebut tidak khawatir hil, apa namanya habis hartanya. Seolah-olah diberikan semuanya. Bagaimana tidak? Nah, Rasulullah memberikan apa yang beliau miliki sampai akhirnya kabilah tersebut masuk ke dalam Islam. Nah, disebabkan karena kebaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kedermawanan, kedermawanan beliau. Apalagi di bulan Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dermawan lagi wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran dan malaikat Jibril alaihi salam biasa menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada setiap malam bulan Ramadan. Apa tujuannya? Fayudarisuhul Quran. Malaikat Jibril mengajari Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam Al-Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an kepada Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Di sini ada faedah untuk kita semuanya bahwa hendaknya kita di bulan Ramadan lebih dekat kepada Al-Qur'an, terutama di malam hari. Karena malam hari merupakan malam yang lebih longgar bagi kita semuanya dengan kondisi badan yang lebih fresh dibandingkan siang hari, maka di malam hari pikiran lebih tenang, kondisi badan lebih segar, maka kita manfaatkan untuk mempelajari Al-Quran, membacanya, mempelajari artinya, tafsirnya dan seterusnya. Fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair minar rihil mursalah. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jauh lebih dermawan dibandingkan angin yang bertiup. Kalau angin bertiup kemana saja orang semuanya dapat. Nah, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dermawan dibandingkan angin yang bertiup. Angin tidak pilih-pilih, semuanya dapat dilewati terus. Rasulullah digambarkan oleh Abdullah bin Abbas lebih dermawan dibandingkan angin yang bertiup. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Nasai. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari, Muslim dan An Nasai rahimahumullah. Hadis yang kedua, wa hadis Fatimah عن أبيها صلى الله عليه وسلم قالت فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين وإنه عارضه الآن مرتين حديث فاطمة Fatimah putra dari Rasul, eh, putri dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. An abiha dari bapak Fatimah yaitu Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Qalat Fatimah mengatakan, Fakhbaroni Rasulullah biasa memberitahukan kepadaku, mengkhabarkan kepadaku anna Jibril bahwa malaikat Jibril kana yu'ariduhul Qur'an." Mengajarkan Al-Qur'an fi kulli sanatin marratan aw marratain. Memurajaah Al-Qur'an di dalam satu tahun itu sekali atau dua kali. Wa innahu aradahu al-an marratain. Dan sekarang malaikat Jibril mengajarkan atau memurajaah Al-Qur'an, mengulangkan Al-Qur'an kepada nabi kita Nabi Muhammad sebanyak dua kali. Rawahu Muslim. Nah, di sini kita melihat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan lebih serius, lebih bersungguh-sungguh di dalam mempelajari Al-Qur'anul Karim. Dalam kondisi Nabi kita Nabi Muhammad, orang yang paling faqih, orang yang paling paham tentang Al-Qur'an, sudah hafal tentang Al-Qur'anul Karim, maknanya, bacaannya, tetapi beliau di bulan Ramadan enam mengulang Al-Qur'an bersama malaikat Jibril. Nah kita umat beliau yang mungkin hafalannya tidak seberapa dari al Qur'an Al Karim dan juga amalan kita, iman kita, nam takwa kita dibandingkan beliau jauh di bawah beliau. Hendaknya kita lebih bersungguh-sungguh dan juga lebih bersemangat untuk membaca Al-Qur'an. Karena kita berharap nanti Al-Qur'an datang kepada kita memberikan syafaat kepada kita. Nah, pada hari kiamat. Kemudian ikhwati fillah, hafizakumullah jami'an kita akan melihat bagaimana kondisi salaf para ulama di dalam menghabiskan Ramadan untuk Al-Qur'anul Karim. Qala an Abdurrahman ibni Abdullah ibni Mas'ud dari Abdurrahman putra sahabat Abdullah bin Mas'ud an abihi dari Abdullah bin Mas'ud annahu kana yaqra'ul Qur'an fi Ramadan fi salasin. Nih, Abdullah bin Mas'ud, salah seorang sahabat Nabi yang sangat mulia yang mana kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahabba al Qur'an ghaddan kama unzil falyaqra' ala qira'ati Abdullah ibni Ummi Abd Barang siapa yang ingin membaca Al-Qur'an ghaddan sama persis kama unzil sebagaimana Al-Qur'an tersebut diturunkan fal yaqra maka hendaknya dia membaca Al-Qur'an ala qiraati Abdullah bin Ummi Abad maka hendaknya dia membaca Al-Qur'an sesuai dengan kiraannya Abdullah bin Ummi Abad yaitu Abdullah bin Mas'ud Abdullah bin Mas'ud itu nama lainnya adalah Abdullah bin Ummi Abad ibunya bernama Ummu Abad Mas'ud itu bapaknya beliau meninggal bapaknya Abdullah ini meninggal ketika di masa jahiliyah sehingga yatim ketika masuk Islam dalam kondisi enam bersama umiknya Ummu Abd sehingga kadang-kadang Abdullah bin Mas'ud dinisbatkan kepada umiknya Abdullah bin Ummi Abd. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memuji Abdullah bin Mas'ud bacaannya. Barang siapa yang ingin membaca Al-Qur'an sama persis bagaimana Al-Qur'an tersebut diturunkan, maka hendaknya dia membaca seperti bacanya Abdullah bin bin Mas'ud. Kita lihat bagaimana sih salah satu sisi bacaan Abdullah bin Mas'ud kata Abdurrahman putra dari enam putra dari siapa? Putra dari enam Abdullah bin Mas'ud annahu kana yaqra'ul Qur'an fi Ramadan fi thalathin. Beliau biasa membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan fi thalathin. Tiga hari selesai khatam dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Dalam tiga hari, setiap tiga hari beliau mengkhatamkan Al-Quran. Selesai pembacaan Al-Quran. Subhanallah, luar biasa. Qala an Ibrahim. <clears throat> Qala kanal al-aswad yakhtimul Qur'ana fi syahri Ramadan fi kulli Ini lebih. Nah, dari Ibrahim bahwa al-aswad para salah seorang ulama yakhtimul Quran beliau mengkhatamkan Al-Quran fi syahri Ramadan pada bulan Ramadan fi kulli fi kulli lailatain pada setiap dua malam dua malam sekali menyelesaikan bacaan Al-Quran mengkhatamkan Al-Quranul Karim kemudian wayana mufi ma bainal maghribi wal isya beliau kemudian biasa istirahat antara maghrib dan isya wa kana yakhtimu fi wadalika siwa tatin. fi sittatin nah, beliau juga mengkhatamkan Al-Qur'an di luar Ramadan itu setiap enam hari sekali subhanallah di dalam bulan Ramadan itu tiga hari sekali sedangkan di luar Ramadan beliau mengkhatamkan Al-Qur'an setiap enam hari nah kita lanjutkan bagaimana kondisi salaf di bulan Ramadan terkait dengan Al-Qur'an qala an Ibrahim annahu kana yaqra'ul Qur'ana fi Ramadhan fi kulli salasin. Nah. Salah seorang ulama Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu taala beliau biasa menghatamkan Al-Qur'an, yaqra'ul Qur'an, yakhtimul Qur'an. menghatamkan Al-Qur'an fi Ramadan pada bulan Ramadan fi kulli salatin setiap tiga hari sekali. Selesai tiga hari khatam membaca Al-Quran. Fa'idah dakhalatil ashru ketika bulan Ramadan itu memasuki sepuluh hari yang terakhir, di mana di sepuluh hari yang terakhir tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah malam yang jauh lebih baik dibandingkan alfu sana seribu eh, alfu syahrin lebih baik dibandingkan seribu bulan Lailatul Qadar. Nah, ketika memasuki sepuluh hari yang terakhir, Al Imam Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu taala qara'ahu fi lailataini. Beliau menyelesaikan atau mengkhatamkan Al-Qur'an setiap dua malam. Waktu fi kulli lailatin dan beliau nam biasa mandi setiap malam. Dalam rangka untuk menyegarkan badan supaya apa? supaya segar sehingga kuat semangat fresh untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Qala 'anil Rabi ibni Sulaiman Al-Muradi Al-Misri qala kana Syafi'i yakhtimul Qur'ana fi syahri Ramadan sittina marrah. Perhatikan ini, subhanallah. Bahwa Al-Imam Syafi'i Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah, seorang imam yang terkenal. Naam, Yakhtimul Quran, beliau biasa menghatamkan Al-Quran fi syahri Ramadan, di bulan Ramadan, sitina marrah. Sebanyak 60 kali. Berarti berapa hari sekali? Hah? Berapa? Sehari dua kali ya, bukan dua kali sehari, tapi sehari dua kali. Beliau menghatamkan Al-Quran sehari dua kali. Terus tidurnya kapan? Istirahatnya kapan? Kita tidak bisa membayangkan. Yang jelas waktu-waktu mereka itu barokah. Nah, waktu yang digunakan oleh para ulama barokah sehingga mereka bisa melaksanakan ibadah dengan berbagai macam jenisnya dengan waktu yang sama dengan kita. Tetapi kita satu waktu yang sama diberikan waktu yang sama tetapi ibadah kita jauh lebih sedikit ikhlasnya juga dipertanyakan. Imam Syafi'i rahimahullahu taala beliau dalam bulan Ramadan menghatamkan Al-Qur'an sebanyak 60 kali. Berarti satu harinya khatam dua kali. Kullu dzalika fi salatin subhanallah. Semua itu beliau baca dalam salatnya. Panjangnya seberapa itu? Subhanallah. Kita baca aja, melihat ya. Baca dengan melihat saja itu capeknya luar biasa kan gitu ya. Itu masih diselingi ngopi, masih istrinya apa? Istirahat, kakinya selonjor, kadang senderan pada tembok atau jalan-jalan. Ini dalam sholat. Ali Imam Syafi'i rahimahullah menyelesaikan bacaan menghatamkan Al-Qur'an 60 kali dan semuanya beliau lakukan dalam sholatnya. Nah, قال الحاكم رحمه الله حدثنا محمد بن خالد المطوعي حدثنا مسبه بن سعيد قال كان محمد بن إسماعيل يختم في رمضان في النهار كل يوم ختمه الإمام البخاري رحمه الله تعالى Panutan kita juga Nah beliau mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan di siang hari sekali. Fin nahar kulla yaumin khutmah, satu kali khatam. Wa yaqumu ba'da tarawih, kemudian beliau mengerjakan atau membaca Al-Qur'an setelah selesai tarawih kulla salah kulla layalin bi khutmatin. Baca lagi setelah salat tarawih itu selesai tiga malam. Nah, jadi kalau pagi atau siang beliau menyelesaikan satu khataman, kemudian malam setelah salat tarawih beliau juga membaca lagi dan itu selesai dalam tiga hari sekali. Subhanallah. Mereka para salaf rahimahumullah enam adalah orang-orang yang semangat di dalam Al-Qur'anul Karim, membacanya, mempelajarinya dalam keadaan mereka adalah orang-orang yang sebagiannya dijamin oleh Allah dengan surga. Para sahabat merupakan orang yang sebagiannya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan al-jannah, tetapi amalannya sangat luar biasa. Subhanallah kita yang imannya, takwanya jauh dibandingkan mereka harus lebih bersemangat, harus lebih antusias membaca Al-Quran di bulan Ramadan, berharap Al-Quran tersebut bisa memberikan syafaat sebagaimana dalam hadis Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi sahibul Quran, orang yang membaca, mempelajari dan juga mengamalkan Al-Quran dalam kehidupannya. Nah, mungkin ada pertanyaan tentang loh diantara larangan Rasulullah adalah seles, e, tidak boleh menghatamkan Al-Quran kurang dari tiga hari. Nah, ternyata kok para ulama di sini sebagiannya menghatamkan Al-Quran dalam sehari, ada yang dua kali, ada yang dua hari sekali. Bagaimana jawabannya? Di antara jawaban yang terbagus adalah ucapan Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala bahwa larangan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu menghatamkan Al-Qur'an kurang dari tiga hari itu itu manakala dilakukan secara terus-menerus. Dilakukan secara terus-menerus maka beliau melarang membaca Al-Qur'an dengan khatam kurang dari waktu tiga hari. Biasanya terburu-buru sampai tidak memperhatikan cara bacanya, tajwidnya, maknanya dan seterusnya. Akhirnya beliau melarang. Tetapi untuk waktu-waktu tertentu seperti bulan Ramadan maka tidak mengapa. Karena di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan bulan tersebut sebagai Syahrul Quran. Nah, ini penjelasan yang terbaik sebagai jawaban kenapa para ulama rahimahumullah mereka menghatamkan Al-Quran kadang-kadang kurang dari tiga hari di bulan Ramadan. Jawabannya tadi, larangan Rasulullah tersebut itu manakala dilakukan secara terus-menerus. Namun di waktu-waktu tertentu seperti di bulan Ramadan, maka hal tersebut tidak mengapa karena bulan tersebut merupakan bulan yang Allah pilih, Allah istimewakan sebagai bulan Al-Qur'an, Syahrul Qur'an. Semoga apa yang kita baca ini walaupun tidak semua memberikan motivasi kepada kita untuk memanfaatkan Ramadan nam dengan membaca Al-Qur'an, dengan tadabbur, dengan tafakkur, dengan penuh penghayatan sekaligus memperhatikan tajwidnya dan supaya kita bisa mendapatkan syafaat dari Al-Qur'an dengan sebab bacaan kita terhadap Al-Qur'anul Karim. Ilahuna sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salam walhamdulillahi rabbil alamin.